dijelaskan dalam hadis-hadisnya kebenaran dan kebatilan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar semakin jelas jalan orang-orang yang menyimpang jalan orang-orang yang mujrimin Tujuan yang apa? tujuannya untuk diwaspadai dan ditinggalkan maka di antara prinsip salah satu prinsip kita di dalam beragama bahwa mengkaji Islam ini tidak cukup hanya sekedar mengenal kebenaran. Tapi kita harus mengenal kebatilan agar kita tidak terjerumus ke dalam kebatilan itu. Karena apabila kebatilan di, di, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, maka akan jelas jalan kebenaran itu. Tapi kalau hanya sekadar kebenaran dijelaskan sementara kaum muslimin tidak mengetahui kebatilan, maka inilah yang menyebabkan banyak dari kalangan kaum muslimin terjerumus ke dalam kebatilan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jalan orang musyrikin, jalan orang munafikin, al-yahud wal nasara, orang-orang majus, Rasulullah SAW menjelaskan tentang jalan-jalan yang menyimpang itu yaitu 73 yang menyimpang dari sunnahnya atau 72 yang menyimpang dari sunnah. Kenapa dijelaskan beliau? Agar kita umatnya selamat. Makanya Abu Hudayfa pak ibnu Yaman radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi menuturkan dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seluruh kebaikan. Akan tetapi beliau bertanya kepada Rasul tentang kejahatan. Kenapa jemaah? Apa hikmahnya? Kata beliau, makhafata ayyudrikani. Saya khawatir kebatilan itu akan menimpa diri saya. Makanya sebagian ulama kita mengatakan atau ahlul hikmah mengatakan dalam ungkapan sebagian mereka qalu arabtu syarra la li syarri walakin li tawqi wa man la ya'rifu syarra min al khairi waqa'a aku mengenal kebatilan untuk membentengi diri Barang siapa yang tidak mengenal kebatilan dari kebaikan maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Beranjak dari ayat yang mulia tadi dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan meninggalkan seluruh perkara yang baru dalam agama, baik dalam aqidah dalam ibadah, dalam seluruh aspek agama. Maka pembahasan atau topik kita pada kesempatan kali ini yaitu mewaspadai bahaya syiah merupakan bagian dari agama yang harus kita perhatikan. Agar umat tahu tentang kebatilan sehingga mereka waspada dan meninggalkan hal itu. Dengan Allah Subhanahu wa taala Kemudian pembahasan ini bukan sekedar berkaitan dengan kemaslahatan agama kita. Tapi juga berkaitan dengan ketentraman dan stabilitas suatu negara. لأن كما يقول العلماء السعيد من وئر بغيره والشقي man bihi orang yang cerdas orang yang bahagia orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain tapi orang yang celaka orang yang sengsara dia menjadi pelajaran bagi orang lain sudah banyak pelajaran yang sepantasnya kita jadikan sebagai sebagai suatu pedoman dalam hidup kita agar kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan yang sama atau ke dalam suatu kebatilan atau kepada juang kebatilan yang sama. Jawab Allah Subhanahu wa taala berbahaya atau berbicara tentang bahaya Syiah pembahasan yang panjang mewaspadai tentang bahaya dan ancaman Syiah terhadap agama dan negara. Ini pembahasan yang cukup panjang. Membutuhkan pertemuan demi pertemuan untuk membuka lembaran-lembaran sejarah hitam perjalanan orang-orang yang telah menodai kesucian sejarah Islam itu. Tentu tidak cukup pada kesempatan yang sangat terbatas ini akan tetapi mala yudraku kullu wala yudraku jullu. apa yang tidak bisa kita sampaikan ya, secara sempurna maka juga tidak akan ketinggalkan semuanya Jemaah Allah Subhanahu wa taala ada baiknya pada kesempatan kali ini karena kita hidup di negara Nusantara ini Indonesia moga Allah menjaga negara ini dari bermacam makan dan tipu daya musuh baik dari luar atau dari dalam dan menjaga keutuhan negara ini semoga senantiasa aman sentosa dan semoga Allah memperbaiki kondisi kita menjadi lebih baik amin ya rabbal dan semoga Allah juga membimbing para pemimpin kita Berikan pada mereka kesadaran dan pemahaman yang terhadap agama yang mereka anut. Dan kita harus mendoakan kebaikan bagi mereka. Agar mereka senantiasa dibimbing oleh Allah untuk memimpin negara ini kepada yang lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Cuma ini Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pada kesempatan kali ini Di sini akan disampaikan ada 10 kriteria yang telah dipatuakan dan telah dikeluarkan oleh MU Majelis Ulama Indonesia yang hmm. berkaitan dengan aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang merusak agama, yang bertentangan dengan agama Islam. Maka di sini anak pun membacakan agar kita semakin tahu dan juga yang lupa kembali diingatkan. Kemudian setelah itu, setelah itu anak akan membacakan keputusan MK atau MA tentang pembahasan atau perihal yang sedang kita bahas ini. Sehingga kekuatan hukum baik secara agama dan undang-undang merupakan satu bagian dan bukti nyata kan tentang apa yang akan kita ungkapkan sebentar lagi. Sepuluh kriteria tentang aliran atau pemikiran yang sesat yang menyimpang dari ajaran Islam tersebut yang pertama ini bisa dibaca di fatwa kumpulan fatwa MUI ya yang keluar atau diterbitkan pedoman tersebut yaitu pada tanggal 6 November 2007 itu bisa dibaca jadi bukan sekarang jemaah 2007 udah berapa tahun sampai sekarang? Hah? Baik 2007 pertama kriteria yang pertama adalah mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam itu yang pertama. Yang kedua, meyakini atau meyakini dan atau ini ungkapan meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang kedua. Kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an Yang ketiga, yang keempat mengingkari otentisitas ya, dan atau itu katanya dan atau kebenaran isi Al-Qur'an. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an. Yang selanjutnya kriteria yang kelima melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Dan melakukan tentu ada kaedah-kaedahnya. Bila menyimpang dari kata tersebut maka seorang akan menyimpang atau sesat dan menyesatkan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keenam berita yang keenam mengingkari kedudukan hadis hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Perhatian yang kedelapan mengingkari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Sembilan, mengubah menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak lima waktu. Sebagai contoh saja. Jadi mengubah dan menambah mengurangi ya pokok-pokok aja Islam yang telah uh, ditentukan oleh syariat. Yang ke sepuluh mengkabirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. I seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompok. Ada berapa? Sepuluh. Nah, kalau kita cermati ke sepuluh ya kriteria tersebut kemudian kita jadikan sebagai cermin di dalam melihat ajaran dan pemahaman yang ditebarkan oleh itu semuanya apa semuanya apa cocok atau pertentangan cocok mi'a bil mi'ah 100% ya ke 10 itu cocok ada pada mereka tentu ini ini membutuhkan membutuhkan bukti ya nah tidak cukup pada kesempatan kali ini kita membuktikan semuanya. Tapi biinillah sebagian akan kita sampaikan sebagai contoh dan bukti dan itu dari referensi literatur mereka yang mati. Ya. Oleh karena itu berdasarkan apa yang dipatuakan atau yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, 10 kriteria tersebut, maka dalam hal ini seperti Mahkamah Agung ya MA dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pernyataan tentang apa? Tentang apa teman? Penyimpangan bahwa ajaran Syiah itu bukanlah atau telah menyelisih ajaran Islam. Mahkamah Agung mengatakan keputusan tetap Mahkamah Agung Saya akan bacakan, setelah itu akan kita buktikan ya sebagian dari kriteria tersebut. Ini nas ya, keputusan ke Mahkamah Agung sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 1787 K strip P TIP atau PI PID nah, Street 2012 telah memutuskan bahwa ajaran Syiah menyimpang dari agama Islam. Itu keputusan seperti itu. Mahkamah Agung. Keputusan selanjutnya, keputusan Mahkamah Agung ini berkaitan berkaitan erat dengan kasus ajaran Syiah Tajul Muluk yang terjadi di Sampang, Madura yang dianggap sebagai bentuk penodaan atau penistaan agama sebagaimana yang disebutkan pada pasal 156 huruf A KUHP. Itu ya apa namanya itu keputusan apa? Mahkamah Agung. Nah, kemudian dalam wawancara dengan salah seorang dari hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Bapak Patrialis Akbar, beliau menyebutkan ya menekankan kembali atau menegaskan kembali ya di dalam di antara ya apa namanya itu wawancara tersebut dalam putusan itu disebutkan bahwa keyakinan tajuk mulut berupa Al-Quran tidak asli karena yang asli ada pada Imam Mahdi itu keyakinan Syiah seperti itu ya dan seakan-akan malaikat salah menurunkan wahyu ini ya uh, e, salah menurunkan wahyu ini kemudian ya ini putusan ini ini putusan hakim kata Pak Patrialis kemudian masih menukil ya tentang masalah undang-undang PNPS tahun 1965 tentang penodaan atau penistaan terhadap agama belum jelaskan artinya ini masih perkataan Pak Patrialis artinya undang-undang tentang penodaan agama itu masih diakui oleh negara ini jadi ada dua putusan terkait Syiah ini yaitu dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi nah Kendati demikian, ini dalam apa ini, dalam berita ini, bahwa uh, Pak berharap agar Islam tidak terpecah sehingga sesama anak bangsa terjadi pertikaian. Akan saya bagaimana sikap kita. Secara hukum bahwa secara agama, secara undang-undang negara ini, ya telah membuktikan akan penyimpangan ajaran yang kita kenal dengan ajaran Syiah. Baik, itu sekedar mukadimah agar kita semakin memahami dan mengerti bahwa pembahasan ini pembahasan yang berkaitan dengan din dan juga dengan negara. Maka tadi disampaikan bahwa ancaman atau bahaya Syiah itu telah mengancam kemuliaan agama dan telah mengancam juga stabilitas dan keamanan negara. Bagaimana? Kenapa seperti itu akan dibuktikan? Baik. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan akan bahayanya ajaran Syiah. Tapi saya di sini lebih memilih sebenarnya ungkapan Syiah Rafidhah. Karena istilah Syiah itu sendiri kalau kita kaji pada kembali pada sejarah awal munculnya Syiah, mereka mana bangga dengan istilah Syiah. Kenapa? Karena arti Syiah apa? Kelompok, pejuang. Ya, mereka syiatu Ali kata mereka, juang Ali yang memperjuangkan Ali. Tatkala orang-orang keluar ya dari ketaatan Ali bahkan mengkafirkan Ali kan begitu maka sebagian dari pengikut Ali memperlihatkan ya loyalitas mereka cintaannya kepada Ali kami penjuang Ali penolong Ali makan makan syi'at Ali kan begitu asal usulnya tapi kalau kita lihat ya seiring dengan perjalanan waktu maka terjadi terus perubahan-perubahan kepada ajaran lebih ekstrim dan sangat berbahaya yang intinya adalah berseberangan 180 derajat dari ajaran Islam. Maka bahaya ajaran Syiah ini bisa terlihat dari beberapa poin yang akan disebutkan dan kita buktikan dari ajaran-ajaran dan juga akidah mereka. Yang pertama, bahwa mereka orang Syiah Rafidhah ini memiliki ideologi yang menyimpang dari ajaran Islam dan mereka telah siap untuk berkorban memperjuangkan agama atau ajaran tersebut. Jadi mereka betul menyeru kepada ajaran tersebut bahkan sebagaimana keinginan dari Khomeini itu sendiri adalah ingin mengekspor revolusi Thawrah Al-Khomeini itu pada seluruh pelosok negara ya ini dan itu bahaya tersebut semakin ya terlihat tatkala mereka berselubung di belakang istilah mahabbatu ahlul bait kecintaan pada ahlul bait siapa enggak cinta pada ahlul bait ada cinta ahlul bait dipertanyakan tentang akidah kita pada cinta ahlul bait wajib kita mencintai ahlul bait Nabi sallallahu Alaihi Wasallam siapa ahlul bait ya beliau dari keluarga Ja'far Abbas ya kemudian keluarga uh, <coughs> kemudian juga istri-istri Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga ya termasuk dari keluarga Ali bin Abi Thalib ya itu Rasulullah dan Nabi SAW ahlu baiti jadi bukan dari keturunan Husain saja ya dan bukan keturunan Husain ya bin Ali saja itu wajib kita cintai mencintai sahabat dan mencintai ahlul bait merupakan apa ajaran dan akidah ahli sunnah wal jamaah akidah kaum muslimin akan tetapi mereka menggunakan istilah ini dan menghususkan istilah ahlul bait dengan hanya dari keturunan Hussein, bukan dari keturunan Hasan, Hussein bin Ali. Ya, tidak lain untuk melalui kaum muslimin agar apa yang mereka ingin sampaikan, subhat dan kesesatan pemikiran yang ingin mereka sebarkan itu mudah diterima oleh orang-orang yang tidak memahami hakikat dari ajaran. Yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki ajaran agama yang dikenal dengan taqiyah yaitu kebohongan menyembunyikan sesuatu dan memperlihatkan sesuatu yang lain dia tidak akan pernah berterus terang mengatakan saya memiliki ajaran dan seharusnya tidak tapi dia akan selalu memperlihatkan kebaikan berusaha untuk hidup bersama ahli sunnah ya dan mengikuti kebiasaan dan tradisi mereka maka secara perlahan-lahan ya mereka memasukkan racun dan virus dari ajaran mereka pada ahli sunnah itu sendiri. Jadi secara penampilan masya Allah kita bersaudara, nggak ada perbedaan kan begitu. Tapi dia akan menikam kita dari apa? Dari belakang. Nah, sejarah merupakan bukti yang tidak bisa dipungkiri dalam hal ini. Sampai detik ini. Kemudian, mereka adalah orang yang menjadikan kebohongan sebagai senjata untuk menebarkan agama. Sehingga mereka menghalalkan kebohongan. Dalam berita dan riwayat-riwayat kitab-kitab mereka penuh dengan kedustaan. Mengatasnamakan Ahlul Bait secara khusus. Riwayat yang banyak mereka nukil dari siapa? dari Ja'far As-Sadiq atau Al-Baqir atau Zainul Abidin. Umumnya riwayat-riwayat mereka dari Ahlul Bait tidak keluar dari tiga jalur umumnya. Ya. Sedikit yang mereka disebutkan telah atau kepada imam-imam yang mereka ya yakini sebagai imam 12 itu. Nah, kemudian yang keempat yang menunjukkan akan bahaya ya dan ancaman dia terhadap ya Islam bahwa mereka di dalam menebarkan atau dalam merekrut para simpatisan mereka atau orang-orang yang tidak memahami hati ajaran mereka selalu mengatakan yaitu kita ini tidak ada perbedaan. Kita ini yaitu pendekatan takrif bahwa tidak ada perbedaan antara sunnah dengan bid'ah. Dan ini setelah lama mereka lakukan dahulunya pertama ya kali mereka lakukan proyek yang seperti itu ya di waktu atau di Mesir di Mesir pertama sekali ya, tahun 80-an mereka telah melakukan sehingga mendirikan Dar At-Taqrib jadi untuk menyatukan ahli sunnah kaum muslimin dengan Syiah tapi ternyata segala usaha itu gagal karena sebenarnya mereka ingin menipu ahli sunnah karena ahli sunnah ingin toleran dengan mereka tapi mereka tidak pernah toleran dan juga akan meninggalkan satu pun bentuk dari pemahaman dan keyakinan akidah mereka sehingga menjadi korban siapa? ahli sunnah itu yang terburuk sehingga seperti Syekh Qutibuddin ya, al ya yang menulis kitab Al-Khutut Al-Aridah Al-Ariyah tentang pemahaman Syiah adalah hasil dari penilaian beliau terhadap apa yang dilakukan di Syiah selama ini di Mesir usaha ya mendekatkan ahli sunnah dengan Syiah tapi ternyata ya berakhir dengan kegagalan total. Karena mereka ingin mengajak kita untuk toleran kepada ajaran mereka tapi mereka tidak pernah akan meninggalkan sedikit pun dari ideologi dan pemahaman. Nah, itulah kenyataannya Kemudian juga di antara hal yang juga akan bahaya dari ideologi dan pemahaman bahkan bahwa salah satunya pemahaman atau ideologi pemikiran atau sekte atau ajaran yang menebarkan kebencian dan permusuhan ya sama manusia selain mereka adalah apa? Syiah. Sehingga dalam perayaan-perayaan seperti Husainiyah kan begitu hari-hari Karbala, perayaan misalnya kematian Husain, apa yang mereka ya slogan-slogan yang mereka angkat, yang mereka teriakan apa? Yaitu ingin membalas kan begitu? Ingin membalas ya apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Husain mereka itu hari sunnah kenapa mereka sampai membunuh Husain kan begitu akan membalas ya darah Husain itu kan begitu tentu dikaitkan dengan keluarnya Imam Mahdi mereka terus dikaitkan kemudian juga dalam ajaran mereka akan dibuktikan bahwa semua semua sekte, semua golongan, semua orang yang tidak sesuai dengan ajarannya dan tidak meyakini akan kebenaran doktrin imamah yaitu meyakini bahwa imam yang 12 itu adalah imam yang maksum ya barang siapa yang tidak meyakini akan keimaman mereka maka fahuwa dhalun kafirun dhalun yastahiqqu dukhulan dia itu kafir sesat berhak masuk neraka sebagaimana ya ungkapan dari eh, yang didapatkan dalam buku-buku mereka kemudian kebaikan itu lagi yang akan menghancurkan, yang akan memporak-porandakan suatu kedaulatan negara bahwa ini telah terbukti ya bahwa ajaran mereka selalu menebarkan apa yang dikenal dengan doktrinisasi apa yaitu selalu berusaha untuk mengkudeta apa yang terjadi di Irak apa yang terjadi sekarang di Suriah? Apa yang terjadi sekarang di Lubnan? Hizbullah dan apa yang terjadi baru ini Al-Houthiyun di Yaman. Sallallahu ya kepada dima'al muslimin. Ya. Dan para intelek itu memahami dan orang yang membaca mengikuti perkembangan mereka dan terbukti bahwa mereka tidak akan terhenti sampai menyebarkan satu pemahaman tapi inti tujuan akhir dari pergerakan dan usaha dan segala ya propaganda mereka atau makar mereka dalam menyebarkan yang itu kembali pada suatu titik yaitu bagaimana berkibar yang namanya itu daulah al-imamiyah yang dipimpin oleh imam mereka atau yang mewakili imamnya itu wilayah al-faqih. Hadza akhirul maqam. Jadi akhir dari setiap pergerakan atau usaha mereka kembali pada bagaimana menegakkan suatu negara yang dipimpin di bawah naungan kepemerintahan atau pemerintahan pemimpin apa? Imam yang mereka akui sebagai imam 12 yang maksud. Atau tidak ada imam belum keluar imam yang gaib itu dipimpin oleh yang mewakilinya siapa itu? Wilayatul Faqih. Itulah yang terjadi sekarang di di Irak. Wilayatul Faqih. Karena imamnya gaib, Imam yang 12 itu yang terakhir itu antum kenal? Jemaah sekalian, ya, Imam 12 itu sekitar tahun 2065 eh, 260 Hijriah itu masuk ke gua ya di Samarra ya kan masuk Sirdab dan sampai sekarang menurut keyakinan mereka masih hidup dan akan keluar di akhir zaman begitu keluar dia akan menunggangi kudanya dan akan menuju Makkah atau Madinah kemudian akan menggali kubur Abu Bakar dan Umar kemudian akan mengkisos mereka kenapa mereka telah merampas kekuasaan dari ahli bait hakala ya jemaah ada lisa kadibun anhum bukan kedusta atas nama mereka begitu yang terdapat dalam kita-kita mereka seperti itu Makanya mereka semua melaknat. Doa Sunamil Quraisy, doa melaknat dua patung berhala Quraisy. Siapa mereka? Abu Bakar dan Umar. Itu doa hari itu. Makanya agama mereka, agama mereka menanamkan kebencian pada para pengikutnya setiap hari. Sementara Islam menawarkan kedamaian kasih sayang. Ya. Orang kafir diajak untuk Islam ya kan? Sesama muslim disayangi, nggak boleh ini tapi menurut ajaran mereka membunuh seorang ahli sunnah itu merupakan kemuliaan bagi mereka. Jadi ujung-ujungnya apa? Allah. Kudeta. Apabila mereka memiliki suatu kekuatan, ya, di situ mereka akan melihat memperlihatkan apa yang terjadi di Irak bahwa bukti ya nyara atau bukti yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka ya selama kedudukan ya Amerika dan sekutunya menaklukkan Irak dan juga dibantu oleh Syiah itu pengakuan mereka ya telah membunuh ya ribuan kaum Muslim lebih banyak dari yang dibunuh oleh Yahudi selama mengapa menjajah atau menduduki menduduki uh, Israel atau Palestina. Sebab tahun sampai sekarang, kita 50 tahun Yahudi ya dibandingkan kaum muslimin dibunuh oleh Syiah ya Irak itu lebih banyak dan jumlah yang dibunuh oleh Dan terbukti sekarang apa yang dilakukan di Suriah misalnya membantu Nuris Rusia sekarang Iran dengan segala yang mereka miliki dalam barisan siapa bersama kaum muslimin membunuh kaum muslimin bersama Rusia dan juga ini diktator itu yang pertama. Dia di Yaman, al -Huthi. Bersama siapa mereka? Bersama siapa? Kemana loyalitasnya? Ke Iran. Maka di waktu mereka menaklukkan ya Sana'a telah dikuasai mereka ya ternyata boleh dikatakan dalam satu minggu itu penerbangan antara San'ah dengan Iran itu lebih mungkin 14 kali penerbangan. Tidak tahu apa isinya, apalagi senjata yang datang dari darat, ya, laut atau dan seterusnya. Sehingga sekarang itu ya, lihat apa yang terjadi. Maka ambil pelajaran dia akan terjadi. Begitu juga di Lebanon adalah negara dan negara yang pada kekuatan ya tertinggi di dalam nubla itu adalah hizbul ya. maka pemerintahan kemudian tidak bisa banyak berbuat karena pada kekuatan mereka lebih kuat dari kekuatan negara itu jadi ada negara dan negara kita tidak inginkan ada negara dalam negara NKRI ini negara lain yang loyalitasnya bukan ke negara dan nasionalisnya bukan ke negara yang tadi ke negara lain maka kesempatan kali ini kita waspada. Kita tidak ingin terjadi fitnah pertumpahan darah itu di negara ini. Tapi kalau negara tidak waspada, bukan suatu yang mustahil karena makar musuh baik dari non muslim atau seluruh orang, orang tidak menginginkan kekuatan atau eh, kejayaan atau kekuatan, kemajuan atau Indonesia menjadi negara besar yang kuat dan segala bidang itu kami inginkan maka berusaha untuk menanam benih perpecahan tadi. Semua itu tentu bapak-bapak kita dalam masalah intelijen dan yang lain-lain itu mengetahui lebih paham tentang hal itu. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah untuk ya memberikan pemahaman untuk mempertahankan dan kita semua bagian dari negara yang harus ikut andil dalam mempertahankan keutuhan negara yaitu dengan menjelaskan akan bahaya dan ancaman dari ajaran-ajaran yang menyimpang yang berbahaya terhadap negara dan juga sebelumnya agama kita. lihat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini setelah dijelaskan akan bahaya dan ancaman tersebut, kita juga membuktikan. Ya, dan bukti tersebut tentu dengan membaik dan mengkaji ideologi dan pemahaman atau ajaran dari si itu sendiri. Pertama jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran mereka yang paling mendasar bahkan semua sikap dan ajaran-ajaran ideologi yang lain mungkin bisa dikatakan kembali kepada ideologi yang satu ini yaitu keyakinan mereka bahwa kepemimpinan suatu negara itu negara yang sah itu ya atau daulah yang sah itu menurut mereka adalah daulah yang dipimpin oleh imam ahlul bait kalau tidak ada imam ya adalah orang yang mewakili imam tersebut yang sedang memuliakan jadi imam ada imam 12 10 tambah 2 imam 12 yang mereka yakini dari keturunan Husain tapi dilengkapi dengan saudaranya Hasan dan bapaknya Ali. Begitu. Yang ke-12 imam tersebut itu orang yang maksum dan pilihan Allah yang langsung ya bahwa mereka yang berhak menjadi pemimpin menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adapun kenapa Abu Bakar dan Umar dan Utsman ya yang menjadi khalifah itu karena mereka merampas kekuasaan tadi dari ahli bait Eh, nah, jadi mereka meyakini wajib ya mengimani meyakini bahwa kepemimpinan itu adalah di ahlul bait. Tapi ahlul bait yang mereka maksud hanya di keturunan Husain. Jadi Ali bin Abi Thalib orang tuanya dan Husain Hasan itu pelengkap sebenarnya. Makanya mereka tidak mengakui akan ada apanya kepemimpinan dari keluarga siapa? Hasan. Ingat ya, nggak ada yang namanya 12 yang mereka sebutkan ya. Itu <clears throat> itu dari keluarga Hasan. 12 tersebut ya secara singkat disebutkan di sini. Pertama, mereka meyakini Ali bin Abi Thalib. Kemudian Hasan bin Ali, kemudian Husain. Nah, setelah Husain semuanya menurut mereka dari keturunan Husain. Bukan dari Hasan. Pertama ya, kemudian Husain bin Ali, kemudian Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa al-Kadhim, Ar-Ridha, kemudian Muhammad bin Ali, Abu Ja'far al-Jawwar, kemudian Ali bin Muhammad, Abu Hasan al-Ahadi, kemudian Hasan bin Ali, ya kita dengan Al Askari, kemudian yang terakhir untuk mereka Muhammad bin Hasan yang juga dengan Al Mahdi, Al Muntabar yang menurut riwayat ya, dalam literatur mereka yaitu katanya lahir pada tahun 255 Hijriah atau 25 256 Hijriah dan meyakini bahwa dia masih hidup sampai sekarang karena lima tahun setelah itu, kita tahun 260-an, karena takut ya dibunuh oleh dinasti uh, Abbasiyah kan begitu, mereka lalu apa? Dia masuk ke gua, masuk ke gua anak kecil yang berumur mungkin lima tahunan begitu ya masuk ke gua kenapa karena takut akan dibunuh maka mereka dia bersembunyi sampai sekarang masih bersembunyi di gua tersebut dan di akhir zaman akan keluar akan menegakkan keadilan dan membunuh orang-orang yang merampas kekuasaan dari ahli bait itu doktrin itu ditanamkan dalam setiap apa ritual-ritual peringatan hari kematian tersebut. Nah, baik kita apa benar kita belum kemudian setelah azan dan juga setelah itu dulu. Baik, ha? Baik. Barakallahu Allah